Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Masal muslimin rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini. Mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengoreksi amalan yang telah kita lakukan selama ini. Sudahkah sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah ikhlas karena Allah? Sudahkah kita mengisi waktu-waktu kita ini dengan ibadah, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan adanya koreksi ini kita mengetahui sampai di mana tingkat ketakwaan kita. Maka melalui khutbah cuma kali ini saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan untuk kaum muslimin pada umumnya. Mari kita kembali kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16 Allah subhanahu wa ta'ala memberi nasihat dan teguran kepada hamba-hambanya. Hamba-hamba Allah yang beriman. Allah berfirman, Alam yakni, tidakkah telah tiba saatnya? Lilladina amanu, bagi orang-orang yang beriman antahsya qulubuhum untuk menghusukkan hatinya lidzikrillah dalam rangka mengingat Allah walima nazala minal haq dan khusyuk hatinya untuk mengingat kembali kebenaran yang Allah turunkan. Wala yakunu kalladina utul kitab min qablu. Dan supaya tidak seperti ahlul kitab sebelumnya. Fatal alaihimul amad. Ketika lama waktunya Mereka dibimbing oleh para nabi. Fakosat ulubuhum. Ternyata hati mereka semakin keras. Wa kathirun minhum fasiqun. Dan semakin banyak orang-orang fasik di kalangan mereka. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk sadar dan bangun dari tidurnya, memperbaiki kualitas iman dan takwanya. Alam yakni sudah tiba saatnya. Sudah tidak nanti-nanti lagi. Sudah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hati mereka mengkonsentrasikan pikiran mereka untuk berzikir kepada Allah dan mengikuti al-haq yang Allah turunkan. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat kaum muslimin secara umum maka kita akan menjumpai banyak kalangan mereka yang sudah mulai tidak memperhatikan zikrullah sudah tidak memperhatikan al-haq yang Allah turunkan. Tidak memperhatikan nilai-nilai Islam dan ajaran-ajaran Islam. Mereka sudah lupa dengan Allah, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan segala macam aktivitas hidupnya. Dan sudah tidak memperdulikan lagi kebenaran ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Mereka sudah tidak memperhatikan lagi halal dan haram. Mereka sudah tidak memperhatikan lagi mana kewajiban-kewajiban agama yang harus ditunaikan. Sehingga kita jumpai di kalangan mereka. Sholat pun tidak, puasa pun tidak. Ingat Allah juga tidak. Allah muslimin rahimahumullah. Allah mengingatkan kepada kita agar hati kita khusyuk, tenang, zikir kepada Allah dan menjalankan kebenaran ajaran Islam ini dan tidak terpengaruh dengan fitnah-fitnah dunia. Tapi apakah semuanya bisa menghusukkan hatinya, membuat hatinya tenang dalam berzikir kepada Allah, tenang dalam menjalankan ajaran Islam ini dan tidak terpengaruh dengan dunia. Apakah semuanya bisa? Tentunya yang bisa melaksanakannya adalah orang-orang yang mendapat hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menjadikan kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Namun demikian, kita juga harus melakukan cara-cara agar hati kita khusyuk hati kita tenang untuk berzikir kepada Allah, tenang, khusyuk dalam menjalankan ajaran Islam ini, tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Di antaranya ialah kita menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu agama Islam dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benar. Duduk di majlis ilmu, di majlis taklim, di majlis-majlis pengajian yang mengajarkan ajaran-ajaran Islam itu bisa menjadikan hati kita menjadi tenang dan khusyuk. Para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka juga menyampaikan isi hati mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ketika duduk di majelis ilmu bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu lupa segalanya dan hanya ingat Allah, hanya ingat akhirat. Hati mereka menjadi tenang. Tapi ketika kembali ke rumah, ngurus anak istri, kembali ke rumah, ngurus kebutuhan dunianya, mereka sudah mulai tidak fokus Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada mereka untuk lebih sering duduk di majlis ilmu. Tidak menafikan kebutuhan dunia, tapi harus lebih sering duduk di majlis ilmu. Sering mendengar pengajian, sering mengikuti majlis-majlis taklim, mengikuti pelajaran-pelajaran agama dari Al-Quran wa Sunnah itu akan menjadikan orang itu tenang hatinya, khusyuk hatinya. Ditambah lagi, majelis taklim, majelis ilmu itu didatangi oleh para malaikat. Mereka ridho, mereka mendoakan kebaikan dan Allah juga menurunkan sakinah ketenangan di majelis itu. Maka kita saksikan bersama-sama. Maaf muslimin rahimakumullah kebanyakan kaum muslimin sudah mulai malas bahkan menghindar dari masjid-masjid, dari majelis-majelis ilmu sehingga hati mereka tidak khusyuk untuk dikira kepada Allah, tidak tenang dalam menjalankan ajaran Islam ini. Sepi masjidnya, sepi majelis taklimnya, ramai jalan-jalannya, ramai pertunjukan-pertunjukannya, Itulah manusia. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ayat ini sekali lagi menegur dan mengingatkan kita untuk khusyuk hati. Termasuk cara agar hati kita khusyuk mengingat Allah, khusyuk menjalankan kebenaran Islam ini adalah kita senantiasa tazkiyatun nufus membersihkan hati membersihkan hati ma'asyar muslimin rahimakumullah dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran orang itu kalau sibuk membaca Al-Quran sibuk mendengar Al-Quran ya, itu hatinya menjadi tenang. Yang dipikirkan hanyalah ayat-ayat Allah. Yang dipikirkan ialah kandungan-kandungan Al-Quran. Ketenangan. Bacaan Al-Quran. Gak mikir hasad. Gak mikir dendam dan lain sebagainya. Nah, barakofikum. Masyarakat muslimin rahimahumullah apalagi kita sudah masuk hampir pertengahan bulan Syaban. Berarti sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an pertama kali diturunkan sehingga masyarakat kaum muslimin menyebut bulan Ramadan dengan syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Maka disunahkan bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan itu. Lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Ini semuanya ialah ya dalam rangka tazkiyatun nufus. Pensucian hati. Agar khusyuk hatinya untuk mengingat Allah dan tenang dalam menjalankan ajaran Islam yang benar ini. Masalah muslimin rahimakumullah masih banyak cara-cara yang lain. Di antaranya ialah kita menegakkan sholat lima waktu di masjid. Ini juga termasuk menyebabkan hati kita jadi khusyuk. Mengingat Allah. Dan juga khusyuk dalam menjalankan ajaran Islam. Orang itu kalau ke masjid Sholat lima waktu. Maka saat itu adalah waktu di mana seorang hamba langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya sudah tidak kemana mana Hanya untuk Allah. Lillahi taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dengan cara-cara semacam ini diharapkan hati kita khusyuk Kemudian kita bisa mengamalkan ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Amma ba'd. Ayuhan nas. Ma'asral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat tadi. Surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl." Dan janganlah orang-orang yang beriman meniru ahlul kitab sebelumnya. Ahlul kitab di sini ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, Batal alaihimul amat. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu sudah lama dibimbing oleh para nabi dan rasul. Jadi mereka sudah lama dibimbing oleh para nabi dan rasul. Bahkan kebanyakan para nabi dan rasul itu dari kalangan Bani Israel. Tambah lama, tambah jauh dari nabi-nabinya. Tambah lama, tambah menjauh dari majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh nabi-nabi mereka. Tambah lama, tambah menjauhi majelis taklim, menjauhi masjid, menjauhi tempat-tempat ibadah apa yang terjadi? Fakosat kulubuhum. Hati mereka menjadi keras. Hati yang keras itu sudah tidak mempan nasihat. Sudah tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi Seribu satu ayat disampaikan sekalipun gak terasa. Keras hatinya. Tidak mempan nasihat. Tidak mempan teguran. Seolah-olah hati mereka itu ada penutupnya. Wa kasih minhum fasikun. Karena banyak yang keras hatinya, maka di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani banyak yang fasik. Fasik itu banyak yang melakukan pelanggaran agama. Banyak yang melakukan dosa dalam keadaan mereka terasa tidak beban. Terasa tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah dosa itu biasa. Mereka mencuri, berzina, berjudi, mabuk-mabukan, melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat yang lainnya itu biasa. Ya, karena hatinya sudah keras, jauh dari agama, jauh dari bimbingan syariat. Allah Ta'ala mengingatkan kita untuk tidak meniru seperti mereka. Tetapi sebagaimana yang telah disebutkan hanya orang-orang yang mendapat hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa tidak terpengaruh dengan gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebaliknya, banyak dari kalangan kaum muslimin yang kemudian meniru gaya hidup mereka. Tambah lama, tambah jauh dari masjid. Tambah lama tambah jauh dari majlis ilmu. Tambah lama meninggalkan sholat. Tambah lama meninggalkan yang lainnya. Akhirnya hati mereka menjadi apa ini? Keras. Setelah hati menjadi keras, maka kita saksikan banyak sekali generasi-generasi kaum muslimin yang justru menjadi orang-orang fasik. Agamanya Islam, tapi penampilan dan tingkah lakunya tidak ubahnya seperti tingkah laku orang-orang fasik dari kalangan ahlu kitab. Judi, ya, kaum muslimin juga ikut-ikutan, ya. Mabuk-mabukan, ya banyak diisi oleh pemuda-pemuda muslim. Berzina, itu biasa dilakukan oleh kaum muslimin, kaum muslimat, ya. Enggak sholat, wah sudah menjadi pemandangan yang tidak aneh lagi di mana-mana bisa kita jumpai. Naudzubillah min Ini semuanya terjadi karena jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu, jauh dari masjid, jauh dari bimbingan Allah taala dan rasulnya. Masal muslimin rahimakumullah. Maka sekali lagi dalam khutbah Jumat kali ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan kaum muslimin pada umumnya untuk senantiasa menghusukkan hati ketika kepada Allah menghusukkan hati untuk mengikuti kebenaran Islam yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdoa agar kita tidak menjadi seperti orang-orang ahlu kitab sebelumnya yang semakin lama semakin jauh dari bimbingan agamanya yang semakin lama semakin keras hatinya dan semakin lama semakin banyak yang fasik dari kalangan mereka.